Bismillahirrahmanirrahim. Yang dari Jawa Timur menjadi hadis. Jawa Timur menjadi hadis. Jawa Tengah eh Jawa Barat mana ah, yang lainnya dari Sulawesi Ya. Eh Kalimantan. Nah, yang Kalimantan. <coughs> Mana Omar? Ayo baca. Nah, yang lainnya Kalimantan. Tambah Ambon. tambah ya Papua yang dari Papua nah yang lainnya طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى باب باب من أحب تأجيل الصدقة من يومها Bab tentang siapa yang menginginkan menyegerakan sedekah pada harinya atau di waktunya Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala haddatsana Abu Asim Man hu Ad-Dhahhak ibn Makhlad Kila sumi Ad-Dhahhak li'annahu wulida wa badat malasnanuhu dilahirkan sudah muncul giginya. Lahir ada giginya, ad dohak ya tersenyum. Banyak tersenyum ad dohak Maka kabiru anguf ya, sebutkan hidungnya besar. Lama tazawwaja imra'atan fa arada yuqabbilaha qalat Laharu batak Qala isa hadza rukbah. Hadza angf Dia menikah dengan seorang perempuan tatkala ingin menciumnya istrinya mengatakan Nah, harubatan wajihi Jauhkan lututmu dari wajah saya. Atau hak mengatakan ini bukan lutut tapi hidung. Dari hidungnya besar. Allah alam besarnya kayak apa nah An Omar bin Sa'id Omar bin Sa'id Al-Makki dari Mekah An Ibn Abi Mulaikah Oh Abdullah bin Ubaidillah bin Abdullah bin Abi Mulaikah Abdullah bin Ubaidillah bin Abdullah bin Abi Mulaikah Abu Mulaikah Ismu Zuhair Kalau begitu bagaimana urutannya? Abdullah bin Ubaidillah bin Abdullah bin bin Zuhair Al-Ma'ruf bi Ibn Abi Mulaikah Anak Abu Mulaikah Padahal jauh jaraknya di situ. Kedudukan kakek sama dengan ayah. Nah, dalam pernikahan nanti kalau tidak ada wali dari ayahnya maka kakeknya yang paling berhak. Kalau kakeknya tidak ada nanti ayahnya kakek. Ayahnya kakek tidak ada maka kakeknya kakek. Apa itu kakeknya kakek? Nah, ini urutannya. Ana Uqbah bin Harith Al-Makki. Kalau Ibn Mulaikah dari Al-Madani. Aslama Yaum Al-Fath. Ini masuk Islam pada pembukaan kota Makkah Yaum Al-Fath telah kita sebutkan man dakhala bait Abi Sufyan fa huwa amin wa man dakhala bait Hakim bin Hizam fa huwa amin wa man dakhala bait Budail bin Warqa fa huwa amin wa man aghlaqa babah fa huwa amin nah, fi riwayah man dakhala Ka'bah fa huwa amin Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka aman dia menjadi orang yang aman tidak akan dibunuh Barang siapa yang masuk rumahnya Hakim bin Hizam maka juga aman. Yang masuk rumahnya Budail bin Warqa aman. Yang di rumahnya dengan menutup pintunya dia juga aman. Yang masuk Ka'bah juga aman. Apakah Ka'bah bisa dimasuki? bisa dimasuki Muhammad nah bisa dimasuki jadi Ka'bah itu ya bangunan jadi batu-batu ditumpuk nah kayak gedung ini. di dalamnya kosong ketika Rasulullah SAW masuk didapatkan di dalam Ka'bah itu lebih dari 300 berhala dihancurkan semuanya Ma hukumu salat dahil Ka'bah? Apa hukum salat di dalam Ka'bah? Salatnya sah apa Ayo eh, oh, ini ada rahmat. Salatnya sah. Apa hukum salat melihat Ka'bah tapi tidak tepat dia bisa melihat Ka'bah tapi tidak tepat Ka'bah. Eh mana salat, hukum salatnya? Anda Hanif. Bisa melihat Ka'bah tapi tidak tepat. Ya, dia tidak berusaha untuk menempatkan ke arah kiblat. Eh mana salatnya? Hah? Salatnya sah? Tentang Nah, tidak sah. Soalnya tidak sah kalau jelas melihat Ka'bah Nah itu nah, tidak sah. Nah, ini harus tetap tepat. Sementara kalau kita di sini nggak bisa melihat Ka'bah. Kira-kira banyak tempatnya apa enggak? Banyak tempatnya. Ibaratnya satu titik aja di sana, titik kecil sulit untuk bisa tepat ya enggak. Di sana masjid itu bentuknya demikian. Jadi ada yang miring begini, ada yang menghadap sini, ada yang menghadap sini. <clears throat> Kalau masjid kita ini besar sekali, besar sekali, ini pasti ada orang-orang tidak tepat salatnya. Akan tapi karena tidak bisa melihat secara langsung, sudah niatan maka salatnya tetap sah. Maka berarti itu tidak sah walaupun sudah ada mungkin um, alat khusus yang bisa melihat apa istilahnya arah kiblat tepat tapi walaupun bagaimana itu sulit karena satu titik saja. Itulah banyak masuk wal maghrib kiblat, dari timur barat arah kiblat. Orang Syiah yang sengaja tidak menghadapkan wajah-wajah mereka ke arah kiblat ya, dengan sengaja maka tidak sah di Makkah sendiri itu melihat Ka'bah secara langsung sulit karena mati dikelilingi dengan bangunan yang besar yang tinggi bahkan sampai dalam masjid pun kalian tidak bisa lihat Ka'bah secara langsung karena penuh dengan bangunan Anna Uqbah bin al-Haris haddatsah. Maksudnya Uqbah bin al memberitakan qala sallabina Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat sama kita jadi imam al-asr, salat asr. Fa asra, maka beliau mempercepat salatnya. Thumma dakhal bait. Dia masuk rumah. Falam yalbas an khalaja Nah tidak, selang berapa lama beliau keluar. Fakutu ilalah. Nah katakan atau dikatakan kepada beliau, "Ini kenapa demikian cepat?" Begitu selesai salat langsung pulang, tidak zikir duluan. Setelah itu baru kembali lagi. tu kuntu khalaftu fil bait tibra. Jadi aku meninggalkan rumah itu tibra kita min adz potongan dari emas. Minas sodakoh dari sodakoh. Fakarih itu maka aku enggan an kita, jadi untuk tinggal dalam di rumah. Fakosam tuh maka aku bagikan. Jadi segera dibagikan. Ini berkaitan dengan sodakoh. Apalagi kalau orangnya itu pelupa dikasih amanah maka segera sampaikan ini berbahaya sekali dari hadis yang mulia ini disebutkan ada berapa faedah kalau Ibn Battal fihi anal khaira yang bagi ayubah terbihi bahwasanya kebaikan selayaknya untuk disegerakan. enam kebaikan. Fa'inal afad turad dikarenakan jadi ketertinggalan ataupun keterlambatan itu sudah terbayang-bayang kalau nggak segera dilakukan itu akan terlambat wal mawani tumna dan juga penghalang-penghalang itu bisa autamna menghalangi Jadi misalnya ingin melakukan sholat duha, tidak segera melakukan sholat duha, setelah itu mungkin dia akan lupa sehingga tidak melakukan sholat duha atau ada penghalang-penghalang seperti jadwal piket bagi yang piket atau bagi yang keluarga mungkin ada tamu dan seterusnya wal maut la Nah, yu'man bisa setiap bisa di Nah, aman kan mungkin akan mati dengan segera. Ya, kematian akan segera tiba. Wa swift, Khalil Mahmud dan juga ditunda-tunda itu tidak bagus, tidak terpuji. Itulah Allah berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi sekarang waktunya bulan Dhul Hijjah Bayangin berpuasa segera berpuasa Nah Jadi kalau nah, memang Tidak mampu kecuali pada hari yang ke-9 Bulan Arafah Ya Arafah, hari Arafah Maka juga tidak mengapa Dia sunnah Kaitannya tentang Saum yang Arafah kafir sanah al-madiyah wal baqiyah Hayya bi Qatadah wa Muslim ketika ditanya tentang puasa Arafah itu menghapuskan setahun dosa yang lalu dan setahun di masa mendatang. Itu tepatnya hari Senin yang akan datang. Terjadi persamaan antara rukyah eh, rukyah yang ada di Saudi dan juga di negara kita sama. Jadi tadi sudah masuk hari pertama bulan Dhul Hijjah dan juga di dalamnya wahwa akhlas li ya demikian itu lebih nah, bisa menyelesaikan daripada tanggungan akhlas li menyelesaikan tanggungan Ya misalnya punya hutang orang tua segera tunaikan. Karena mungkin akan meninggal belum sempat atau jarak yang dekat dengan Ramadan keberatan atau sampai lupa segera um, dilakukan dan juga wa anfa lil hajah dan lebih bisa mengingatkan dalam kebutuhan-kebutuhan. Wa abad minal eh, mutil al mazmum Dan juga menjauhkan dari memperpanjang yang tercela, memperpanjang tanggungan yang tercela tadi. Ya, sedekah yang disegerakan nah itu akan tercela. Wa adzalir rabb dan Allah itu akan lebih meridhoinya wan halidzam dan juga lebih bisa menghapus dosa man tasaddaqa bi malihi faqad dhahaba anhu syarruh nah, siapa yang sedekah dengan harta bendanya maka telah hilang dari kejelekannya eh, dari sini akan bisa menghapuskan dosa-dosa ini telah lewat di bagian akhir sifat sholat, akhir-akhir dari sifat sholat tentang keutamaan-keutamaan seperti ini. Ya demikian di antara yang disebutkan oleh Hafidh Ibnu Hajar Al-Sekolani Jadi kebaikan sekali lagi segera dilakukan. Nah. Majib al-hada soal Eh, zulfa ma na'buduhum illa li liqaribuna Allah zulfa fi surah Az-Zumar artinya apa itu Anda Rafi ma na'buduhum illa liqaribuna ila Allah zulfa Aisyah makna Yakub Ya, artinya bahwasanya mereka tidak menyembah kepada patung-patung berhala-berhala yang itu diibaratkan adalah orang-orang soleh atau para malaikat agar mereka-mereka itu bisa mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini yang bisa dipakai orang sufi ya. Orang sufi ya kalau ingin bermunajat kepada Allah itu harus melewati wali-wali. Nah, Dikarenakan wali-wali itu lebih dekat kepada Allah SWT daripada kita yang banyak dosanya. Ibaratnya presiden. Kalau seorang ingin menghadap presiden, kalau kita mungkin orang-orang yang biasa, mungkin sulit untuk bisa berjumpa. Akan tapi kalau orang-orang yang terdekatnya, nah, seperti anak, anak presiden atau pengawal-pengawalnya, itu akan lebih mudah ini terjadinya persamaan antara Allah dan makhluknya ini tidak benar. Allah nyatakan, udhuni astajib lakum." Innal ladzina an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Fi surah. Ya eh? Hah? Ghafir. Ma yajib ala hadha? Nah, soal akhir Ad-du'a yang qasim ila kismain. Doa terbagi menjadi dua. Ah, Anda Anda Hanif. Doa ada dua. Doa yang bagaimana? Anda Hah? Mustajab, gair mustajab عندك أنا شمس الضحى الناصر ذكرنا عندك ها doa li ghairillah wa lillah ha doa ibadah wa Doa ibadah dan doa masalah. Berikan contoh doa ibadah. Ayo Mustafa. Doa ibadah contohnya. Ini harus banyak merojah, hendak dimerojah dihilang. Doa ada dua ibadah dan masalah. Saya menyebutkan contohnya belakang. Hah? As-salah. Nah, bisa. Nah, as-salah itu bisa berarti doa. Hadis At-tawaf bil bait as-salah. Tawaf keliling Ka'bah itu salah. Ini hadisnya tidak tidak sahih. Nah. Yang doa masalah bagaimana contohnya? Ya Haris doa masalah hmm? doa Aisyah Allah Subhanahu wa taala yarzuquhu ma ilman nafi'a masalan tiah waris doa minta kepada Allah agar dikasih ilmu yang bermanfaat atau doa minta rezeki ini doa masalah dari permintaan. Pertanyaan berkaitan sedekah yang telah lewat. Ini masih ingat apa anda ingat? Ayo sedekah azam qala adat saddaq wa anta sahih sahih tasal fakar wa ta'mul gina wa la tuhmil hatta idza badil hukum kuta li fulan kada wa fulan kada ha Umar min hadis man Sadaqah malah yang paling utama yang gue bersedekah dalam keadaan pelit nah, membutuhkan harta itu dalam keadaan sehat eh Muhammad hadis Abi Hurairah Al Bukhari Muslim. Ma min yawmin yusbil ibad illa malakan yanzilan Allah yaqul ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqul akhar Allahumma ati munfiqan ya mala memisikan Anda min hadis man hadis Abi Hurairah. Baik. Man anfaqa zawjain dunya min abwabil jannah. Man kana min ahli shalah dunya min abwabil shalah wa man kana min ahli jihad dunya min ahli jihad wa man kana min ahli as-sadaqah dunya min babil sadaqah Wa man kana min ahli siyam dunya min babi ar-rayyan. Ay hadis man anda syahid. Siapa yang infak dengan dua jenis maka akan dipanggil jadi pintu surga. Anda. min hadis man Eh, Muhammad Pianrang Khalid anda Hadis Abi Hurairah Berkali-kali disebutkan Ittaqunna walau bisyikit tamrah fa man lam yajid bi kalimatin thayyibah Takutlah dengan api neraka walaupun dengan separuh kurma. Kalau tidak mendapatkan maka dengan ucapan yang baik. Anda عبد rahim, anda hadis iman. yang lain diam jangan bisiki Adi bin Hatim rawahu Rawal Bukhari Muslim Baik, Rawal Bukhari Muslim Ayuhan nas Afsus salam wa atimut ta'am Wasallu bil lail wan nas niyam tadkhulul jannah bisalam. Wahai manusia sebarkan salam. Salatlah malam tatkala manusia tidur. Berikan makan kepada orang miskin sekalian akan masuk surga dengan selamat. Anda Rahman Matin hadis yang telah lewat pembahasan sodakoh sudah lewat Asal ah, menyebutkan indah anda Abdullah. Man? Abdullah bin Salam. Karena Yahudian. Sebelum masuk Islam dia adalah orang Yahudi. Taib. Hadis. Nah berikutnya ini banyak pertanyaan ya. yang kalian sudah mengetahui bersama. Umirtu an uqatilan nas hatta asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iqamus shalah wa itauz zakah. Hajjul bait wa shaum Ramadan. Ana Ilyas bin Hadits Iman. Anda akbar. Hadis Abdullah bin Umar wa man حديث أبي هريرة إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول من تدعوهم إليهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات اليوم والليلة فإن فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم wa turaddu ala fuqaraihim. Naam. Anda Ibrahim bin hadis Hadi Abdullah bin Abbas rawahu rawal Bukhari Muslim. Banyak sekali. <clears throat> Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa bi wajhillah. Ma tunfiqu min khairi fa ilaikum wa antum la tatlamun. tutamun. Namun surah أنا حمزة في سورة أي عبد الله أي عبد الله berikutnya Al-Baqarah Taib Al-Baqarah Jadi banyak berkaitan dengan sedekah. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Berkali-kali juga Allah menghancurkan riba, menyebutkan sedekah. Eh, Rukman Soal Baqarah Nah, surah Al-Baqarah. Apa yang disunahkan ketika hari Idul Adha sebelum salat? Sunnah-sunnah sebelum melakukan salat Idul Adha. Eh Nu'man berkorban sunnahnya kalau bisa berkorban sebelum sholat ini tidak apa-apa boleh. Hah? Baju baru Baju yang bagus Pakai baju yang bagus Apalagi Ahmad Abid Abid, atau Abid Atau Abid Nah, apalagi sunnahnya sebelum sholat Idul Adha. Eh? Tidak makan lebih dulu. Jadi nanti kalau sudah disembelih segera dimasak biar cepat dimakan. Tajil as-salah wal khutbah ya menyegerakan salat dan khutbah. Disunahkan karena mereka belum makan. Apalagi Mustafa? Sunnah-sunnahnya apa? Nah, Iktisal, mandi. Ya, sebelum pergi disunahkan untuk mandi lebih dulu. Apalagi berjumpa dengan banyak manusia biar baunya tidak nah tengi. Apalagi sunnah yang lain. Amir. Ya takbir dan keluar dengan baca takbir dengan keras. Allah Akbar, Allah Akbar dan seterusnya. <clears throat> Apalagi sunnah yang lainnya Umar Nah, berikutnya Abdul Majid uh, ah, Arif Ini besok jatah jatahnya setoran Arif Ki Ilmu setoran Apalagi sunnah yang lainnya anda Zubair, Anda Kasih, pakai wangi-wangian, tay, pakai wangi-wangian. Apalagi Anda Nur Majid. disenakan berbeda jalannya, berangkatnya dari jalan ini, pulangnya dari jalan lain. Nah, untuk menampakkan syiar Nah, berbeda jalannya. Apalagi sunnah yang lainnya. Anda jurid. Jurid ditanya perhatian. Apa sunnah yang lain? Siwak disunahkan enggak? Nah, disunahkan siwak. Nah, di antara sunnah-sunnahnya. lafaz takbiran itu bagaimana bunyinya? Coba jangan ya, angkat tangan coba. Lafaznya bagaimana? Eh Hasan bagaimana? Hah? Lafaznya bagaimana lafaznya? Allah Akbar, Allah Akbar. Tiga kali atau dua kali? Boleh dua kali, boleh tiga kali. La ilaha illallah, Allah akbar, Allah akbar, lillahil hamd. Atau Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Allah akbar wa ajal, Allah akbar, lillahil hamd. Nah, terserah karena tidak sabit dari Nabi SAW harus demikian. Jadi jangan sampai difahami kalau takbirnya tiga untuk orang NU, yang dua untuk Muhammadiyah. Nah, keliru. Nah. Ya silakan mau takbiran dua kali atau tiga kali ataupun hanya takbir saja. Ma hukmu takbir jama'i? Takbiran jama'i. Dikomando oleh seorang kemudian nanti yang lainnya ikuti Ibrahim, entar. Perhatikan Enggak boleh. Hukumnya apa? Enggak boleh gimana? Masuk dalam bid'ah. Nah, sebagai ulama menggolongkan demikian, tapi kalau tidak sengaja kemudian bersamaan ala fatwa dari Syekh Mobil tidak mengapa. Saya tidak sengaja bersamaan. Ini diingatkan biar Nah, bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Dan juga kondisi dia makmumnya juga. Makmum, Tidaknya imam tahu keberadaan makmum jangan sampai nanti terlalu lama sholatnya yang menyebabkan nangis semuanya dari anak kecil. فإن مراءة ماذا الضعيف الكبير الحاجة في رواية الصغير ada yang ada yang tua, ada yang kecil, ada yang memiliki kebutuhan, ada orang yang lemah. Hampir 10 tahun kita di Yaman tidak pernah nah panjang kita tahu kondisi ini harus juga diperhatikan Kalau kita diutangi orang kemudian orang itu belum membayar utang dikarenakan orang meninggal, apa yang kita lakukan? Sekarang bisa menagih kepada kerabat-kerabatnya mungkin kepada anaknya atau kepada ahli warisnya. Itu kalau masih ada. Jadi kalau tidak ada ya sudah diikhlaskan ya, sudah simpanan. Kalau orang yang punya utang lalu dia wafat apakah boleh digantikan anaknya? Nah, digantikan oleh anaknya ataupun ahli warisnya. Jika kita di dalam Ka'bah sholatnya menghadap ke mana? Ini pertanyaan kalau kita di dalam Ka'bah sholatnya menghadap ke mana? Ke arah timur, barat, utara selatan Kemana Al-Kifli Hah? Kalau kita di dalam dalam Ka'bah menghadapnya kemana? Terserah, nah, terserah menghadap kemana? Di manakah Bukit Sofal Marwa? Sekarang sudah masuk di masjid. Nah, dalam masjid kalau ke sana kan kalian akan tahu. Nah, akan tahu. Kalau yang bagian bawah itu masih bisa naik turun dari kalau atas lurus saja. Ya, nanti jangan sampai bingung ini mana katanya naik turun. Ternyata yang tawafnya di bagian atas itu tidak ada naik turun lagi, lurus saja. Jika kita punya hutang puasa Ramadan dengan puasa Syawal, mana didahulukan pada waktu waktunya sudah mepet. Sebagian menyatakan tetap mendahulukan hutang Ramadan. Sebagian mengatakan seperti Imam Zuhri mendahulukan di Syawal dikarenakan waktunya terbatas. Sementara Ramadan untuk kodok Ramadan waktunya luas atau lapang. Apakah di sunnah kasat qabliyah nah sebelum subuh dan zuhur ma'ruf nah. Sebelum subuh dua rakaat, sebelum zuhur empat rakaat. Bagaimana sholat qabliyah sebelum sholat maghrib? Ya antara adzan dan iqamah, ya antara adzan iqamah. Bayna kulli adzanin as-shalah. Di antara dua adzan yaitu adzan dan iqamah ada sholat. Fi riwayah liman syaa bagi yang menginginkan. Apakah ala angkat wanita yang disusui oleh istri ya anak angkat yang disusui oleh istri menjadi mahram bagi suami ya kalau memang disusui nah menjadi mahram tapi kalau hanya angkat saja diangkat tidak disusui maka tidak bisa menjadi mahram Mengapa kita dilarang bertakbir sebelum Idul Adha, Idul Fitri? Apa sebabnya? Ya begitulah dalnya disunahkan ketika masuk Idul Adha, Idul Fitri. Tapi kalau takbir yang lainnya, takbir secara mutlak tidak mengapa dan takbir setiap saat. Nah, tidak mengapa. kapan Syekh ke sini kembali? Allah alam biayanya besar. Nah, biayanya besar. Kalau ada yang menanggung, nah silahkan. Nah. Kapan mengulang setelah tidak lulus? Nah, tidak lulus dilihat situ, ada jadwalnya itu. Kalau belum di nah, kasih tanda lulus itu berarti diulang terus itu, walaupun sampai lima kali. Ada sudah dua kali nggak lulus jasa amma. Ya, tidak, betul jasa amma hendaknya bersungguh-sungguh. Apa hukumnya makan dalam kamar mandi? Nanti kalau jatuh gimana makanannya? Kalau diambil lagi, nah jangan makan di dalam kamar mandi. Nah. Pertanyaan berikutnya apa hukum merokok di kamar mandi untuk menghilangkan bau? Bagaimana hukumnya merokok di kamar mandi untuk menghilangkan bau? Nah. Boleh apa tidak boleh? Eh sana. Nah, tidak boleh. Nah. Merokok tidak boleh di kamar mandi atau di luar kamar kamar mandi tidak diperkenankan. Ya, usahakan besok ha, ha, nah hafal hadisnya semuanya. Jangan sampai tidak hafal. Kalau tidak hafal siap untuk berdiri insyaallah. Hadisnya pendek. Tabilahullah subhanahu